Alhamdulillah pada kesempatan kepan ini dari Maghrib hari Kamis malam Jumat 25 2021 bertepatan dengan 13 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fik sebagai usaha dalam pembahasan kita bar as-sahihah fi ahkam Yusiyani Ramadan. Jaman Kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-59 dan kita masuk kepada bab sifat kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada pasal sifat iftar ataupun berbuka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, silakan kepada Ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al Hafidahullah fi kitabihi Al-Ahbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. penulis di dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan puasa Ramadan. Al-Faslu Tarif Al-Iftar. Maka kita masuk kepada sifat puasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah kita jelaskan dua pasal terdahulu. Pasal pertama tentang niat dan pasal yang kedua tentang bagaimana sahur mengikuti sunnah Nabi. Dan sekarang kita masuk kepada pasal yang ketiga, pasal al ataupun makna iftar yakni berbuka puasa. Untuk kesalahan al-iftar, dia mengaku sunnah sunnah yang mana sunnah-sunnah ini telah dijelaskan Nabi Wasallam dan kita akan memperincinya dengan pembahasan di dalam macam-macam tersebut. Maka berkata penulis Al-Fasl Al-Iftar. Maka pasal yang ketiga dan merupakan pasal yang terakhir dari bab sifat siang adalah sifat al istor Dan ucapan al istor dia dari segi lugatil Arabiah merupakan masdar dari fi'il madhi aftara yuftiru iftaran. Ru iftaran. Apa maknanya? Apa yuftiru iftaran? Makna adalah menampak sesuatu yang tersembunyi atau di istilah lain ibrahuhu menampakkan sesuatu yang disembunyikan. Dan apa hubungannya dengan iftar puasa? Sama. Ibadah puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Di saat seseorang berpuasa seperti alhamdulillah saudara-saudara kita yang setiap Senin dan Kamis berpuasa di sini tidak nampak dari keadaan mereka dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Maka mereka hadir sholat duhur, asr, seperti kita sama. Dan mereka belajar paling kelihatan raut mukanya agak sedikit capek ataupun lapar. Namun tidak terlihat bahwa mereka itu melaksanakan ibadah yang dohir seperti sholat. Seperti melaksanakan haji dan umroh. Maka itu jelas, sholat jelas dia melaksanakan ibadah yang terlihat. Dan juga haji dan umroh dan juga berjihad, berperang. Adapun puasa normal dia pergi bekerja, dia belajar menuntut ilmu, dia sholat lima waktu, biasa saja. Maka kapan seseorang diketahui dia itu berpuasa? Di saat berbuka puasa. Di saat iftar, maka dinamakan berbuka puasa dengan iftar dari segi lugah. Iftar adalah di saat dia membeberkan rahasia yang ada padanya. Maka ketahuan orang yang berpuasa di saat waktu iftar. Karena dia harus melaksanakan sunnah takjilul istor. Maka di saat mendengar adan dia akan berbuka. Karena ternyata kamu berpuasa. Dari tadi diam saja ternyata lapar. Diamnya itu. Maka ini makna dari Aftar yufiru iftaran maknanya adalah menampakkan sesuatu maka seseorang di saat berpuasa dia itu tidak diketahui berbuat puasanya. Namun di saat Apalah apa yang Maka al-iftar di sini adalah maknanya buka. Sehingga di sini akan disebutkan bagaimana sunnah-sunnah di saat berbuka puasa. Adapun orang yang melaksanakannya ataupun orang yang sedang berbuka dinamakan muftir, orang yang sedang berbuka puasa. Ala wazan fa'il dari fa'il maka artinya muftir. Seperti kedalilan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak du'ya ahadukum falyujib, fa in kana sa'iman falyusalli, wa in kana muftiran Nah, itu urus itu wajib. Dan masalah makan dan tidak makan itu tergantung. Namun wajib menghadiri. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang berpuasa, maka agar tetap berpuasa namun falyusalli alaih. Namanya memberikan doa berkah kepada walimah tersebut, kepada al-aris tersebut. Barakallahu lak wa barakallahu alaih. wa yang bainakumah fil khair. Dan disebutkan wa inka kana muftiran jika dia muftir maknanya orang yang berbuta, maknanya tidak puasa, hal yas'am, maka agar dia makan. Maka ini dari pendalilan ismun fa'il dari al istar adalah muftir. Al-wazan muftir. Maka tidak disebutkan fa'atir. Kenapa? Karena fasir adalah dari aslat kata. Maka dari sifat Allah dan namanya yang mulia bahwa dia fatarul khalqa dan makna fatara ini menciptakan wa fatara samawati wal ard seperti banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman Alhamdulillah fatiri samawati wal ard di dalam surah Fatir Alhamdulillah fatiri samawati segala puji bagi Allah Fatiri samawati wal ard, Maha Pencipta langit dan bumi. Maka untuk orang yang berpuasa, eh, berbuka, tidak dinamakan rojulun fatirun, ataupun hurun, ataupun anak fatirun, tetapi ana muftirun. Karena fatir adalah nama dan sifat Allah. Yang mana Allah mempunyai sifat fatar samawati wal ard. Maka di dalam ayat Al-Quran seperti yang kami sebutkan di dalam surat Al-Fatir dan juga dalam surat Al-Isra. di fatarakum awwala marwah. Maka katakanlah, siapa yang menciptakan kamu fatarakum dalam pembentukan yang pertama kali, maka Allah Jalla wa yang menciptakan di kalian. Maka fatara bermakna menciptakan. Sehingga ismun fa'ilnya fatir maknanya zat yang maha pencipta kamu puasa atau tidak khawatir tidak tapi muftir muftiran faliyat am jika seseorang dia tidak berpuasa maka dia memakan walimah dari makanan walimah dan begitu pun di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari doa Nabi Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ardh saat berdoa Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard maknanya Allah yang menciptai. Dan hari ini telah kita lewati di pelajaran terdahulu, pelajaran akar. Maka dalam tentang permasalahan al isfar disebutkan oleh penulis di dalam alasan masalah terula waktu muhid huruf syams. Permasalahan yang pertama, waktunya di saat tenggelamnya matahari. Maka ini adalah masalah pertama tentang permasalahan iftar. Maka untuk iftar dan permasalahan berbuka puasa, kita akan masuk kepada beberapa masalah. Masalah yang pertama, akan waktu berbuka bagi kekuasaannya. puasanya. Maka masalah yang pertama ini kita jawab waktu buru bisa. Waktu berbuka di saat dia hari Cukup dengan matahari tenggelam. Maknanya bagaimana tenggelamnya matahari? Dengan bulatan syams, bulatan dari matahari itu masuk kepada ufuk cakrawala di barat. Ini telah masuk waktu buka puasa. Meskipun masih terang benderang nak meskipun di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah tentang permasalahan waktu berbuka dan juga pendalilan dari al-ijma. Maka masalah yang pertama Kapan waktu berbuka? Di saat matahari terbenam. Disebutkan pendahulunya dari Al-Quran dan Sunnah dan Ibadat. Kasum Al-Quran di dalam hadis, eh, di dalam ayat surah Allah berfirman, Wa kulu wasrabu. Karena yang kacung al-khaytul abyad, khaytul asinal fajri. Ini benang hitam maknanya terbit matahari, maka summa atimus siam bila maka dilarang setelah makan. Sampai kapan? Summa atimus siam bila lain. Maka disempurnakan terus sampai malam hari. Lalu sampai malam hari di sini barakallahu fikum bersifat umum. Suma ati musyama ilal lain maknanya sampai datang malam. Apakah datang malam ini? Karena di sini bersifat umum. Datang malam di awalnya, datang malam di tengah malam, datang malam di penghujung malam. Kapan datang malamnya ini? Yang diinginkan datang malamnya diketahui kawan malam buatkan matahari kepada ufuk di cakra Maka ini yang diinginkan dengan Umati musyama ilal lain. Ditafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kemudian puasa itu disempurnakan sampai malam. Maknanya malam sampai takdirnya awal malam. Lalu awal malam diketahui dengan apa? Dengan tenggelamnya bulatan matahari. Apa pendalilannya? Dijelaskan di sunnah-sunnah. Maka kita masuk kepada masa nomor 253. Hadis dari Abdullah bin Abi Bakar. Berkata Allah anhu, "Sirna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa imun. Maka kami melaksanakan safar bersama Nabi dan dia dalam keadaan berpuasa. Karena kalau ada syamsu, di saat matahari mulai tenggelam, tenggelam di ufuk barat dari lingkarannya, itu para sahabat berkata kepada Abdullah bin Abi Auta yang bersamanya, Inzu, sajadah kelana. Dari tunggangan. Sajadah selama Makna sajadah lana, itu adalah istilah Arab. Maknanya kalau bahasa Indonesia mengadon. Mengadon roti. Karena makanan orang Arab kebanyakan roti bukan nasi. Nasi itu jarang. Maka turun membuat disyarat makna fajdah lana adalah turun menyiapkan tepung dengan minyak ditambah susu diaduk karena nanti mengembang kemudian bisa dimakan open maka di sini diperintah oleh Nabi turun fajdah lana Adamkan kami makanan. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abi, Abi Aufa dan ini poin kedatangannya, Ya Rasulullah, lalu amsaita qalilan anzir saja lana. Maka Rasulullah masih kita membuatkan adonan bagi kamu. Nabi memerintahkan inzil lana. Turun sekarang. Adonkan makanan. Maka kemudian jelas kapan masuknya buka puasa bagi kaum muslimin. Akan disebutkan setelah itu oleh Nabi, Inna alaika nahar, kata Abdullah, masih siang wahai Rasulullah, masih terlihat dari apa-apa yang ada. Seperti tadi kita waktu berbuka, jam 6.30 waktu Damas Raya, masih terlihat. Karena memang bukan seperti sekarang waktu berbuka itu. Gelap, hitam, legam seperti jam setengah delapan sekarang bukan. Tetapi yang inginkan adalah kata Abu bin Abi Aufa masih terang, masih terlihat segala sesuatu. Bagaimana? Ina alaikan naharon. Maka masih terang ya Rasulullah. Tetap Nabi mengatakan inzil fajdah lana. Turun bikin adonan. Kemudian Nabi mengatakan dan ini poin pendalilannya, "Idza ra'aitumul laila ahlabala min hahuna." Fakat aftar sa'il wa asara bi asba'ihi ibadah masjid. Maka jika mulai kegelapan merayap dengan tenggelamnya matahari, maka telah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Maka Nabi menunjuk ke arah timur. Maknanya, jika tenggelam matahari di arah barat dan di arah timur, tempat yang berlawanan, mulai naik kegelapan. Disitulah berbuka puasa. Tenggelamnya matahari di barat dan di timur mulai naik bayangan hitam, maka itulah waktu berbuka puasa. Hadis ini datang dari Abdullah bin Abi Aufa. Dan hadis yang kedua yang menjelaskan tentang itu ini dari Umar bin Khattab. Bahwa berkata Rasulullah SAW, "Idza aqbala al-lailu min hauna wa adbara an-nahar min hauna, Wa garabati syams faqad afrasain. Di hadis Umar lebih jelas lagi. Jika tenggelam matahari di arah barat dan datang kehitaman dari arah timur, kapan wakad garabati syams dan telah tenggelam matahari lingkarannya di sebelah barat dari ufuk barat, maka telah datang waktu berbuka puasa. Maka dua hadis ini menjelaskan ayat ini. Dan begitu pun hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Jabir Ibni Abdullah berkesendirian Imam Al-Bukhari di saat terjadi perang hendak. Maka perang hendak terbayang diserbu Madinah oleh sekitar 10.000 orang kufar. Dan penyerbuan ini tentunya dengan kuda-kuda perang dan sebagainya. Maka bagaimana Madinah akan diserbu? Maka akhirnya Salman Al-Farisi mengatakan untuk menanggulangi ini kami di negeri Rum karena Al-Farisi Salman Al-Farisi dari Persia, apa bukan Rum, dari Persia, dia mengetahui negaranya lebih maju daripada negara Arab dalam masalah peperangan karena termasuk dari negara dua adidaya, Persia dan Rum, Romawi dan Persia. Maka kata Salman Al-Farisi, kami menanggulanginya dengan membuat tarif yang besar ya Rasulullah agar kuda-kuda kavaleri mereka tidak bisa melompat dan orang-orang infanteri mereka pun tidak bisa masuk ke Madinah harus loncat dengan jarak yang jauh. Kuda pun tidak bisa loncat, apalagi orang-orang yang jalan dari infanteri dan kavaleri mereka. Maka akhirnya dibuatlah honda. Terbayang bagaimana Nabi membuat parit yang akan mengelilingi Madinah. Maka digerakkan dan terus bekerja. Dan dalam keadaan terus bekerja tidak kenal lelah karena ini masalah hidup dan melindungi anak dan istri-istri mereka dan jiwa-jiwa mereka. Akhirnya membuat lubang tanpa kenal lelah. Maka disebutkan di dalam hadis yang menjadi poin Umar bin Khattab di saat membuat hendak dengan Nabi tidak sadar kalau mereka sudah lewat waktu asal. Maka datanglah Umar kepada Nabi ya Rasulullah Makitu an usulnya hatta kaya pisamsu syamsu Ya Rasulullah kita belum sholat asar. Dan sekarang matahari sudah mulai tenggelam. Wajah dikabak dan maaf sya'in. Dan matahari telah tenggelam kita belum sholat asar dan matahari tenggelam adalah waktunya untuk berbuka puasa. Itu poin pendalilannya. Matahari tenggelam adalah waktu untuk berbuka puasa dan masuknya waktu maghrib. Maka berkata Nabi Muhammad Wasallam, Wallahi tak Demi Allah kami lupa, bukan lupa, sibuk. Sibuk dan tegang. Tegang. Jika tidak cepat menggali, mereka akan datang dan melompati kuda-kuda mereka dan masuk ke Madinah. Dengan senjata perang mereka. Maka dikatakan oleh Nabi, demi Allah kita belum sholat. Apa? Maka turunlah Nabi Muhammad SAW kepada Padahal maknanya turun di sini dia naik dari lubang ke tempat untuk melaksanakan sholat yang tidak di masjid lagi. Wa ana ma'ahu dan Umar bersamanya. kata Fatawadda Waktu sholat yakni al-asr ba'da maghrib, syams summa sholat ba'da al-maghrib. Maka sholatlah Nabi asr di waktu berbukanya orang yang berpuasa. Ini poin pendalilannya. Nabi sholat maghrib, uh, asr di waktu maghrib. Di tempat di waktu orang berbuka puasa. Kemudian sholat maghrib setelah itu. Maka syahidnya bahwa waktu guru batista adalah waktu orang-orang melaksanakan berbuka puasa. Maka ini hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang permasalahan kapan waktu berbuka. Dan juga di hadis Sahih Ibnu Sa'ad disebutkan oleh Ashab Sunan, "Idza kana sa'iman amara rajulan فأوفى على نفذ فإذا قرأ قد الشمس أفطر maka dari Zahar bin Sa'ad dulu Nabi jika waktu berbuka disuruh naik untuk melihat keadaan dari matahari. Disebutkan faidah qara qad syams Jika orang yang disuruh tadi untuk naik ke tingkat atas dan melihat jika mulai bulatan dari matahari tenggelam ke ufuk timur, dikatakan oleh orang ini, bahwa Godati bahwa Godati syams, maknanya terbenam matahari. Aftar, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berbuka. Maka ini juga penjelasan kepada ayat tadi, Suma ati musyama ila lain, maka sempurnakanlah berpuasa itu sampai malam. Maknanya bukan sampai malam midnight, sampai malam waktu isya, tetapi sampai malam waktu sholat maghrib dengan terbenamnya matahari. Hadis-hadis ini sebabnya menjelaskan tentang bagaimana waktu berpuasa di saat tenggelamnya matahari. Dan begitu pun di hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ambani Jibril salam indal bait maratain. Cuma kalau ya Muhammad, hada waktu, waktu waktu nabiin qablah." Sholat bihi al-zuhr bila kana al-fai'u biqadri as-sirat. Wa sholat bihi al-maghrib hina aftar sa'im. Wa hala wa syarab. Maka datang Jibril kepada Nabi di waktu tertentu dan dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu bagi dan bagi para nabiin ada waktu maghrib di saat berbukanya puasa dan dihalalkan makanan dan minuman bagi orang-orang yang berpuasa. Dari lafaz ini menjadi penjelasan bagi kita bahwa kapan waktu berbuka? Waktu maghrib. Di saat terbenamnya matahari dan dia adalah waktu sholat maghrib. Maka ini menjelaskan juga dari ayat Al-Quran. Suma ati musyama ilalain. Dan begitu pun hadis yang terakhir di bab ataupun di masalah yang pertama ini kapan waktu berbuka, di saat tenggelamnya matahari. Hadis yang terakhir datang dari Faiz ibn Sa'id. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli subha ida tarsan nur as-samad. Wa zuhra ida zalati syams. Wa asra wa syamsa bayda naqiyah. Wa maghrib ida aftara sa'ir wa yuakhirul isya. Maka disebutkan di hadis Faiz Ibn Sa'id bagaimana waktu-waktu salat Dikatakan Yusuf subuh. Nabi sholat fajar itu tidak tabsa nur as-samad. Jika cahaya langit itu mulai merambat Wa zuhur idza jalati Dan sholat buhur jika matahari tergelincir ke arah barat. Bukan pas tengah-tengah. Pas tengah-tengah rom. Tidak boleh. Tapi pas mulai tergelincir ke arah barat itulah waktu duhur Kemudian waktu asar kapan? Wasam subaydo nakiyah. Waktu asar di saat matahari itu pas putih Panas. Maka itulah sholat asar. Maka sholat asar di saat matahari itu sangat panas. Jika tidak dalam keadaan mendung, dia sangat putih panas. Wal maghrib idha after sholim. Dan waktu maghrib itu di saat dihalalkan orang-orang yang berpuasa. Adapun isya, yu'akhirul isya. Nabi mengakhirnya. Mengakhirkannya dinamakan al-atamah. Waktu isya. Maka inilah pendalilan dari hadis hadis yang kita sebutkan. Maka selesailah dari masalah yang pertama ataupun masalah yang pertama waktu istor itu adalah di saat terbenamnya matahari. Silahkan ada soal sedikit tentang permasalahan zikir. Ini aja. tuh antum pijit tadi yuk udah gini aja tadi itu aja yang penting mikrofonnya Thank you. Nanti lagi gini aja. kita kan. Bismillah. Pertanyaan yang masih berhubungan dengan masalah doa, maka pertanyaan di sini menanyakan tentang tolong disebutkan di saat zikir kita dalam bertaslim. Maknanya taslim adalah salam di saat menutup ibadah sholat kita. Karena ibadah sholat seperti di hadis juga Ibn Mutim dan yang lainnya. Bahwa sholat itu dibuka istitah dengan takbir Allahu Akbar, takbir al-ihram. Yang suhiya salam Dan ditutup dengan as-salam. Maka sekarang kita ingin membahas tentang bagaimana lafad-lafad salam. Maka ketahuilah ya ibadah Allah. Telah datang sunnah-sunnah tentang lafad-lafad as-salam. Dan di sini ada banyak. Dan seperti biasa, seperti di dalam salat, seperti di dalam zikr at dan juga di dalam zikr sujud, dan juga di dalam zikr ruku, dan juga di dalam zikr at-tahiyatu lillah, di saat tasyahud banyak sekali. Maka sifat sifat yang disebutkan oleh Nabi kita tentang ibadah-ibadah zikir itu banyak. Maka oleh sebab itu jika kita mengetahui hadis-hadisnya sahih, maka kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Meskipun berbeda lafaz, maka jika itu sahih, Dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya semuanya. Maka begitu pun di dalam permasalahan as-salam. Banyak lafaz-lafaz as-salam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami akan menyebutkannya khusus yang sahih-sahih saja agar diamalkan. Pertama, dari lafaz yang sahih di saat salam adalah yang masyhur menyebutkan di saat berpaling kepada sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullah dan lafaz yang kedua memalingkan ke arah kiri Assalamualaikum warahmatullah maknanya ke kanan dan ke kiri lafaznya sama Assalamualaikum warahmatullah mana pendalilannya banyak di dalam hadis di antaranya di hadis Muslim dari Jabir ibn Abdullah Kuna idza nama Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuna assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah. Bahwa kami sholat bersama Nabi maka dua kali salam salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah dan salam yang kedua ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Maka ini di hadis Muslim dari Jabir ibn Samurah. Dan ada tambahan di sini dari perbuatan yang terlarang. Disebutkan wa asyara biyadihi ila al-janibain. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ma tu'minuna bi aydikum ka'annaha aznabu khairin shamsin Inna ma yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidayhi aw ala fakhidihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Di sini ada tambahan di riwayat Muslim tentang perbuatan yang salah. Seperti kita lihat banyak dari orang-orang awam. Di saat dia bertasyahud al-akhir, maka dikatakan Assalamualaikum warahmatullah menggerakkan mengikuti dengan kaki kanannya, tangan kanannya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah menggerakkan dengan tangan kirinya. Perbuatan ini didapati oleh Nabi dari para sahabat yang dilakukan oleh Jabir bin Samurah, maka dikatakan oleh Nabi tidak usah melaksanakan yang demikian. Cukuplah jika kalian salam, tangan kalian di atas paha. Di atas dari betis-betis kalian ataupun paha-paha kalian. Maka membuat salam kepada saudara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, tanpa mengikuti tangan-tangan kalian. Maka di sini menjadi pengalaman bagi kita dua faedah. Faedah yang pertama, dari sirah ataupun lafaz salam yang dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah pertama ke kanan assalamualaikum warahmatullah kedua kembali kepada yasar ataupun ke kiri assalamualaikum warahmatullah ini faedah yang pertama faedah yang kedua larangan dari Nabi dengan mengikuti tangan Siapa tidak sering melihat orang-orang sholat mengikuti dengan tangannya? Kita heran kadang-kadang. Justru hadis ini dilarang. Setelah datang larangan, larangannya. Kok bisa diamalkan itu saja? Yang kita heran dengan awam. Justru hadis ini datang larangannya. Kok bisa diamalkan seperti itu? Alhasil, ini lapor yang pertama. Dan lapor yang pertama ini sudah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Umar. Di mana Abdullah bin Umar mengatakan dan di sini ada kaidah tambahan juga bahwa Abdullah bin Umar mengatakan tentang permasalahan takdir dan sultan. Maka dikatakan Allah Akbar kullama wada Allah kulama Allah Allahu Akbar kulama rafa'a. Maka bagaimana sifat takbir Nabi? Allahu Akbar tulam doa. Allahu Akbar di saat dia tunduk. Baik ruku ataupun baik sujud. Dan takbir di saat bangun. Itu juga takbir. Kemudian faedah di sini. Suma yakul. Dan Nabi di saat salam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi an yaminihi kepada arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi an yasarihi kepada arah kiri. Maka hadis ini dari Ibnu Umar Dikeluarkan oleh Imam Anasai dari jalan Al Hasan ibnu Muhammad Anil Hajjaj dari Ibnu Jurayj Amba'ana Amr ibnu Yahya An Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari pamannya dari Wasil ibnu Habban dari Abdullah ibnu Umar Asri dan mengatakan hajatan maka faktor yang pertama ke kanan mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Dalilnya sahih dari dua sahih. mengikuti dengan kanan dan yang kedua di hadis Ibnu Umar ada tambahan takbir itu Nabi jika turun bertakbir jika berdiri ataupun naik dari rukunya ataupun sujudnya bertakbir ini Pak Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian yang kedua, laporannya lain lagi. Disebutkan juga dia oleh Imam menganasai dari Abdullah ibnu Umar. Kabarkan kepadaku sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terutama di saat tentang salam. Maka Disebutkan oleh Ibn Umar, wa dzakara assalamualaikum warahmatullahi an yaminihi. Assalamualaikum an yasarihi. Maka di dalam hadis ini ada lafaz yang lain. Ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri assalamualaikum. Tidak ada warahmatullah. Maka ini pun dari dengan sahih Dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari yang bertumpu kepadanya adalah Wardi, An Amr ibn Yahya ibn Amara dari Muhammad ibn Yahya ibn Hibban dari Wasil ibn Hibban Rijalnya Hadis ini hadis yang sanatnya bisa menjadi paling sedikit sabuk karena ada darwardi dari Rijal Muslim dan dia rawi yang antara sikah dengan sabuk. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di sikap salah. Maka lakab yang kedua ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi Ke kiri Assalamualaikum saja. Tidak disebutkan saja ya. Assalamualaikum gitu. Bukan Assalamualaikum saja. Jadi ini lakab yang kedua. Siapa sahabatnya? Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh Allah Karena ada di tadi. Kemudian lafaz yang ketiga dilakukan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Wa'il ibnu Hujr. Awas, bagaimana lafaz yang ketiga? Bahwa dulu Nabi yusallim an yamini. Dulu Nabi kata Wa'il ibnu Hujr di saat memberikan salam ke arah kanan dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan apa? Wabarakatuh. Wa ansimalihi Assalamualaikum. Tadi yang saya baca di waktu maghrib. Maka ini juga sigok ataupun lafad yang ketiga. Ke kanan dengan tambahan wabarakatuh. Ke kiri tidak ada tambahan. Jadi prakteknya ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, saja tanpa wabarakatuh dan tanpa disebutkan sajanya Maka di sini lafaz yang ketiga. Ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Abdul Ibn Abdullah Akhbarana Yahya ibn Adam Hadatsana Musa ibn Qais al-Hadrami An Salamah ibn Kuhail dari Al-Qamah dari Al-Qamah Ibn Wa'il dari bapaknya Wa'il Ibn Hujr. Di sini seluruh sanadnya sikap hadis ini sahih. Tentu telah disahihkan oleh muhadis guru kami Syekh Mukbil Al-Wadi'i dikatakan oleh Syekh kami di Jami'u Sahih dan Asahil Musnad hada hadithun sahih wa rijaluhu sikap Hadis ini hadis yang sahih, semua rijalnya sikap Maka sekarang kita mengetahui ada tiga lapor. Lapor yang pertama apa tadi? Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Lapor yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah lalu Assalamualaikum saja. Begitu. Ada sajanya. Nah. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah ditambah wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah saja. Ada sajanya. Maka ini lafaz yang ketiga. Lalu di sana ada lafaz yang keempat. Dengan melaksanakan taslim satu kali saja. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dan juga dari sahabat yang lain. Yang datang dari Anas ibn Malik. pun dari jalan yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Aisyah. Berkata Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yusallim taslima wa'idah. An yamin lebih biha wajhuhu ilal kiblah. Bahwa Nabi melaksanakan salam pernah kata Aisyah yusallimu taslimatan wahidatan. Melaksanakan salam kepada kanan. Assalamualaikum. Sudah. Setelah itu tidak memalingkan kepada sebelah kiri. Disebutkan hanya kepada kanan, tapi lebih juga ilal kiblat. Kemudian memalingkan kembali kepada kiblat tanpa kepada kiri dan tanpa menyebutkan assalamualaikum. Maka lafaznya hanya dikatakan bahwa dan salam satu kali Ini di hadis Aisyah. Maka hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari jalan Al Hasan Ibnu Sufyan, hadatsana Ibnu Abi Sirri atau Ibnu Abi Sari, sana Amr Ibnu Abi Salamah an Zuhair Ibnu Muhammad an Hisham Ibnu Urwah an Abihi an Aisyah. Hadis ini dari Aisyah sanadnya dhaif karena Ibnu Abi Sari dia mempunyai kedhaifan, hafalannya rusak. Dan begitu pun Amr Ibnu Abi Salamah At-Tinisi ad dia mempunyai sedikit hafalan yang buruk. Alhasil hadis ini doif dikarenakan tadi hadisan. Namun telah datang riwayat yang lain dari sahabat yang lain. Dikeluarkan oleh Imam Al Baihaqi di dalam Sunan Al Kubra dari sahabat Anas ibnu Malik. Disebutkan dari Anas ibnu Malik karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Yusalim taslima wahidah. Dulu Nabi melaksanakan satu salam satu kali saja. Assalamualaikum. Kemudian setelah itu diam. Tidak memberikan salam yang kedua ke arah Tim. Ini dikeluarkan oleh Imam al bayhaqi yang mana disebutkan di sanadnya dari Abu Bakar bin Ishaq akhbaran Abu Musanna hadatsana Abdullah Ibnu Abdul Wahab hadatsana Abdul Wahab Ibnu Majid an Humaid At-Tawil an Malik maka sanad ini berapa itu telah dihukumi oleh para ulama sanadnya sanad yang sahih seperti disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh Al-Haythami di kitabnya Al-Majma' dengan rapat berkata Anas dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar di mana dia itu yusallimuna lima Suatu hari melaksanakan salam satu kali saja. Bukan hanya Nabi Muhammad tetapi diikuti oleh Abu Bakar dan Umar. Melaksanakan salam Assalamualaikum kemudian selesai. Maka ini pun sahih. Berarti datang dari dua sahabat datang dari Aisyah yang sanatnya dari Aisyah Baik dikarenakan Ibnu Abi Sari kemudian datang dari Anas diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dan sanadnya sahih maka dari sini kita mengetahui sekarang empat lafaz yang sahih di saat kita melaksanakan salam. Maka seperti pelajaran yang dahulu dalam permasalahan atahiyat banyak lafaz-lafaz yang sahih. Di saat ruku banyak lafaz-lafaz yang sahih. Di saat sujud banyak pikir-pikir yang sahih. Semuanya dipakai. Karena itu sunnah. Kadang-kadang Nabi melaksanakan demikian, kadang-kadang melaksanakan demikian. Begitupun di dalam salam ini. Semua sanadnya telah kami sebutkan, semuanya sahih. Disahihkan oleh para ulama. Oleh dua kit Eranau, Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani. Lebih pantas bagi kita yang mengaku pengikut manhaj ahli sunnah dan as-salafi, pengikut manhaj salaf terutama Nabi dan para sahabatnya, untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan. Maka Allah memudahkan kepada kita, kita mempunyai masjid. Gunakan salam-salam ini. Jika kita di tempat awam, sulit untuk melaksanakan perkara demikian. Kita melaksanakan taslim marah wahidah, Assalamualaikum. Kemudian selesai. Apa akan dikatakan oleh dunia? Apa kata dunia? Mungkin setelah salam ini Ustaz lupa apa, gimana? Tak cuma salam satu kali. Assalamualaikum, sudah Kemudian dia berbalik badannya untuk bertasbih. Maka alhamdulillah kita melaksanakan sunnah-sunnah ini karena sanad-sanadnya sahih di masjid kita dan kita menghidupkan sunnah-sunnah ini kadang-kadang melaksanakan lafaz-lafaz yang telah kita pelajari. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Mereka bisa empat salam. Pertama, Assalamualaikum. Ah, idan Siapa yang bisa? Yalah anda. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Keempat, Assalamualaikum. Masalah yang keempat, taslimah wahidah, tidak disebutkan bagaimana salamnya, bisa dengan sigah Assalamualaikum saja, bisa Assalamualaikum warahmatullah. Yang jelas hanya satu kali. Maka inilah yang akan kita pergunakan di masjid ini kadang-kadang imam membaca satu kali salam atau membaca dua kali salam dengan sigah yang berbeda, maka kita hidupkan sunnah-sunnah ini. Barakatillahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.